Dan telah meninggikan derajat mereka Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak diberikan ilmu Dan tidak diberikan pemahaman di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak diberikan ilmu? Para ulama menyebutkan bahwa cukuplah satu hal yang menunjukkan demikian mulianya seseorang yang memiliki ilmu agama itu Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada rasulnya untuk meminta sesuatu agar ditambahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk ditambahkan ilmu tersebut. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu Sebab dengan ilmu tersebut seseorang akan memiliki basirah penerang di dalam mengamalkan apa yang telah menjadi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya seorang yang menuntut ilmu Hendaklah mereka berhati-hati dari berbagai macam awaiq wa afat yang bisa memalingkan seseorang dari menuntut ilmu tersebut. Di antara awaiq yang sering diperingatkan oleh para ulama at-ta'ajjul, al-ajalah, terburu-buru pengennya menuntut ilmu itu sepekan sudah jadi seorang alim, jadi dai. Sebulan sudah menyaingi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setahun menyangka dirinya sederajat dengan Al-Imam Ahmad bin Hambal. Dia menyangka bahwa ilmu itu hanya sekitar itu saja sudah cukup untuk dituntut. Dan seseorang di dalam mengambil titel menjadi seorang alim cukup mengambil beberapa hari menyisakan hari-harinya setahun dua tahun sudah menjadi alim padahal tidak demikian torekoh para ulama di dalam menuntut ilmu mereka di dalam menuntut ilmu bersabar untuk melewati masa-masa hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun mereka untuk duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk menimba fawaid faidah faidah yang mereka dapatkan dalam menuntut ilmu tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah beliau mengatakan man ramal ilma jumlah zahaba anhu jumlah. Siapa yang ingin mendapatkan sekumpulan ilmu ya maka akan dengan cepat maka akan hilang pula darinya ilmu yang lain siapa yang tergesa-gesa ingin mengambil seluruh ilmu maka di saat dia menuntut ilmu tersebut dengan tergesa-gesa ilmu yang lain hilang. Walakin yasbir ala nurril layali. Akan tetapi seorang yang menuntut ilmu itu bersabar. Melewati hari-harinya, malam-malamnya. Untuk mendapatkan ilmu. Nah. Jangan kita menyangka bahwa diri kita sudah bisa menjadi seorang da'i, menguasai berbagai bidang hanya sekedar menghabiskan beberapa kitab. Naam. Lalu kita menyangka bahwa diri kita sudah bisa disamakan dan disederajatkan dengan para ulama. Ya. Maka ikhwan fiddin azakumullah sifatul ajalah ini tercela di dalam menuntut ilmu. Lihat bagaimana para sahabat kesabaran mereka di dalam menuntut ilmu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempelajari usul, mereka mempelajari furu', yang usul mereka pelajari selama bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah 13 tahun. Ya, yang diajak adalah tauhid dan para sahabat terbina tauhid mereka. Setelah itu diajarkan satu demi satu syariat tersebut turun secara berangsur-angsur agar kemudian difahami ya dan mudah untuk diamalkan. Bersabar mereka di dalam menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala Beliau mengatakan aku duduk selama sembilan tahun untuk memahami pembahasan masalah haid. Baru aku faham setelah sembilan tahun itu. Kalau ini seperti Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, kesabarannya di dalam menelaah ilmu maka tentunya kita yang mukassirin. Nah, tidak ada bandingannya dengan mereka para ulama ussalaf. Dan juga termasuk awaik di dalam menuntut ilmu sifat tadawuk Al-mutadawwiqun. Tukang perasa ma'had yaitu mereka yang sering pindah dari satu tempat ke tempat yang lain pindah dari satu pondok ke pondok yang lain, pindah dari satu alim ke alim yang lain, dari satu ustadz ke ustadz yang lain, dengan alasan yang tidak jelas. Ya, semata-mata hanya ingin merasakan oh pondok ini enak. Pondok yang di sana makanannya kurang bagus. Pondok yang di sini tidurnya lebih enak dari yang lain. Nah, pondok yang di sana suka bagi-bagi hadiah dan seterusnya. Tadawuk yang diperhatikan adalah perasaannya bukan ilmunya. Maka seorang talibul ilm dia bersabar terlebih dahulu. Dia tidak suka karena hanya ada sedikit masalah pindah. Nah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka yang demikian ini ikhwani azakumullah akan menyebabkan seseorang itu malal. Akan timbul penyakit ya'as putus asa, merasa bosan ya dengan menuntut ilmu. Ini disebabkan karena dia tidak merasakan kelezatan dalam menuntut ilmu yang dia rasakan depan-depannya saja, ya. Nah, seperti orang kalau makan kue yang dia ambil itu hanya apa? Yang bumbunya saja begitu. Hmm. Nah, ya makan telepon, tahu telepon? ah tahu telepon? kok telepon kue ini jenis kue ah oh pakai k apa itu ah, ya. oh bukan p <laughs> enam ah enam hmm itu pelapon ya jadi klepon ya jangan-jangan ada madhab yang mengatakan K pakai K mana banjar apa mana Abu Muhammad apa ya Abu Muhammad T apa kau Hah? Oh ini <laughs> Lupa Ayo Allah. Naam ha? Yang dimakan itu ampasnya saja, kelapanya. Ya, sehingga bosan. Wah, cuman kelapa tok rasanya. ya, belum tahu kamu isinya. ha? Tapi kalau seorang yang menuntut ilmu mengetahui nikmatnya menuntut ilmu itu, dia akan merasakan seluruhnya. Dia bersabar. Ternyata setelah dimakan wah muncrat gulanya muncrat gitu oh rupanya enak ini menuntut ilmu ini nah maka ikhwan fiddin azakumullah seorang talibul ilm yang bagi ayasbir ala ma laqiyahu minal adha Nah, Insyaallah taala pembahasan kita pada pagi hari ini setelah kita menyelesaikan al-usulul thalatha bersama dengan syarahnya hasyiah dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ya yang sesungguhnya menyelesaikan al-usulul thalatha dengan syarah ini suatu kenikmatan yang besar. Dan kita telah mengetahui sebagian kecil ataukah secara global tentang permasalahan tauhid khususnya tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Maka tentunya di dalam menuntut ilmu tersebut dibutuhkan tadarruj melangkah dari satu kitab ke kitab yang berikutnya agar kemudian seorang talibul ilm itu memahami sedikit demi sedikit apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka khususnya dalam permasalahan tauhid maka insyaallah taala kitab yang kedua yang akan kita pelajari juga termasuk karangan dari Al-Allamah Mujaddidul Islam Muhammad bin Abdul Wahab al Najri, rahimahullahu taala yang berjudul Kitab Tauhid dan kitab ini para ulama telah bersepakat bahwa kitab tauhid yang dikarang oleh Syekhul Islam rahimahullah taala belum ada satu kitab pun yang semisalnya yang sebanding dengannya khususnya dalam pembahasan tauhid itu telah sepakat para ulama tentang bagusnya kitab ini, tentang keunggulan yang dimiliki oleh kitab ini, dan susunannya yang demikian indah, sehingga mereka mempermisalkan kitab tauhid yang dikarang oleh Syekhul Islam ini kedudukannya seperti potongan sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala potongan sahih dari Al-Imam Al-Bukhari. Sebab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala kita melihat di dalam sahihnya beliau selalu mengurutkan apabila menyebutkan terjemah. lalu kemudian apabila ada ayat Al-Qur'an maka didahului dengan ayat Al-Qur'an Lalu kemudian setelah itu menyebutkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada azhar dari para sahabat, beliau pun menyebutkan azhar dari para sahabat, walaupun secara ta'liq. Maka demikian pula kitab tauhid ini, di mana kitab tauhid yang beliau kadang rahimahullahu taala itu setelah disebutkannya terjemah lalu disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan tentangnya lalu setelah itu disebutkannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, dan juga dari sisi yang lain bahwa sahih Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala beliau setelah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim langsung beliau menyebutkan tarjamah tidak ada muqaddimah ya tidak ada muqaddimah walaupun memang disebutkan dalam sebagian syarah ya seperti dalam kitab Fathul Majid itu ada tambahan bahwa beliau mengatakan alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, dalam sebagian nuskhah itu tidak ada ini. Ya. Kebanyakan daripada nuskhah salinan dari kitab tauhid beliau menyebutkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim lalu langsung menyebutkan kitab tauhid. kitab at-tauhid. Nah, tanpa ada hamdalah wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang menyebabkan beliau kok tidak memulai kitabnya dengan khutbatul hajah atau dengan khutbah pembukaan hamdalah wassalawat? Nah. Para ulama menjelaskan bahwa beliau tidak menyebutkan khutbah tersebut setelah menyebutkan basmalah. Kemudian langsung menyebutkan kitab Tauhid tarjamahnya. Judulnya. Ini disebabkan karena beliau tidak ingin memisahkan ya, antara basmalah tersebut dengan al-haq itu sendiri. Al-haq dalam hal ini tauhid. Dan tidak ingin memisahkannya dengan perkataan beliau ya dari al-haq dan yang menunjukkan kepada al-haq itu yaitu Allah Subhanahu wa taala dan firman-firmannya. Sama seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim ya. Lalu beliau pun langsung menyebutkan tarjamah bab bada'il wahyi. Nah. Ya. Kata para ulama ini disebabkan karena beliau atau tidak sepantasnya seseorang menyebutkan perkataan dia di atas perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab tentang uh, apa yang para ulama tersebut sebutkan. Yang jelas ini makhraj. Ya, mengapa mereka menyebutkan kitab tersebut tanpa didahului dengan khutbah? Dan tarekah kita insyaallah ta'ala di dalam uh, menjelaskan kitab Tauhid. Penjelasan kita adalah penjelasan yang mukhtasar. Ya. Ikhtisar. Ringkas. Apabila ada fawaid, faedah-faedah yang dibutuhkan. Naam. Maka kita sebutkan. Di samping dari faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Sebab yang kita inginkan ya dalam taklim kita ini yang terpenting adalah memahami kitab tauhid dulu secara keseluruhan. Ya, ayat-ayatnya, hadis-hadis yang beliau sebutkan bab-babnya dari awal sampai akhir yang menyebutkan tentang tauhid, definisi tauhid, dan keutamaan tauhid orang-orang yang balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada ahlu tauhid dan seterusnya apa itu syirik apa saja yang termasuk syirik ini akan menjadikan gambaran bagi kita untuk memahami kitab tauhid ini sehingga dengan demikian pun kita mudah untuk menghafal matanya, ya jadi tujuan kita demikian agar kemudian kita memfokuskan untuk menghafal matan dari kitab ini dan memahami makna-makna yang terkandung di dalam kitab tersebut. Lalu setelah kita menyelesaikan insyaallah taala setelah itu kita masuk ke kitab Fathul Majid ya. Baru setelah itu kita masuk ke kitab Fathul Majid. Naam, syarah kitab At-Tauhid. Baik. Berkata Syekhul Islam dan perlu kita mengetahui bahwa kitab Tauhid ini dikarang oleh beliau ketika beliau berada di Basrah. Waktu itu beliau melihat kondisi kaum muslimin yang mereka mengaku sebagai muslimin akan tetapi mereka tidak memahami bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejahilan yang menyelimuti kaum muslimin pada waktu itu dan itu masih kita lihat sampai sekarang. Asyirku billah. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan kubur. Wa ashabul kubur. Percaya kepada benda-benda keramat. Naam. Percaya kepada benda-benda yang diagungkan. Nah, ini yang menyebabkan beliau melihat keadaan mereka. Beliau kasihan melihat kondisi yang ada pada mereka. Yang sungguh sangat jauh dari kebenaran. Sangat jauh dari tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid. Tauhid yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka dengan sebab inilah beliau sangat berkeinginan untuk kemudian mengarang kitab yang akhirnya beliau berjudul kitab tauhid. Akan tetapi belum lengkap ketika beliau berada di Basrah. Setelah beliau berangkat sampai ke Najd, ke kampung beliau, lalu kemudian beliau pun menyempurnakannya. Dan ya menertibkan dengan tertib yang lebih baik lagi. Sempurna ketika beliau berada di Najd. Nah, beliau sempurnakan kitab ini. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau rahimahullah taala mengarang kitab ini dengan satu hajah, ada kondisi hajah. Ya. Ada hal yang tertentu yang dibutuhkan. Bukan sekedar mengarang ya kan. Ada orang terkadang mereka mengarang kitab ya sekedar mau mengarang kitab lah. Ya. Nah, apalagi kalau sekarang ya kawan, ya. Orang kalau nulis ya atau menerjemahkan ya mungkin ada di antara mereka yang yang ya walaupun maksud dakwahnya itu ada akan tetapi dari sisi yang lain mereka akan menjadikan itu sebagai suatu bisnis ya kan menghasilkan uang nah dan tentunya dalam hal ini dibutuhkan keikhlasan Sebab apa saja yang hubungannya dengan permasalahan ibadah, tidak boleh seseorang itu meminta upah. Menjadikan itu sebagai upah. Ujrah. Ma uridu minkum min ajrin wa ma uridu minkum ayyuta'imun. Aku tidak menginginkan kalian dari kalian itu upah. Nah, walaupun ada ya dari sebagian harta yang dibelikan itu statusnya sebagai iwat ya sebagai pengganti saja usaha dia tapi jangan dijadikan dakwah itu di apa dikatakan dakwah itu kemudian dijadikan sebagai upah begitu jangan nah jadi ikhwan fiddin azakumullah ini menunjukkan bahwa beliau mengarang kitab memang karena ada hajat bukan hanya sekedar mengarang nah Ya. Terkadang ada sebagian orang mereka mengarang ya sekedar untuk memperbanyak taklif. Ya, tafannun. Nah, supaya kitabnya banyak yang ter, tercetak misalnya. Nah, dalam kondisi mungkin kitab itu tidak terlalu dibutuhkan. Ya, oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah jarang sekali mengkhususkan pembahasan tauhid al-asma was sifat karena memang pada waktu itu mungkin juga di samping kitab-kitab yang uh, banyak membahas masalah itu, kondisi kaum muslimin menghendaki difokuskannya permasalahan tauhid al-uluhiyah pada waktu itu. Bukan berarti beliau tidak membahas sama sekali tauhidul asma sifat. Beliau membahas akan tetapi disebutkan tidak seterperinci ya apa yang akan beliau sebutkan tentang tauhid al-uluhiyah. Nah, disebabkan karena kondisi di negara beliau dan sekitarnya yang penuh dengan syirikan. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka jahil tidak mengerti tentang hal itu. Nah, kitab Tauhid atau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasanya bahwa al-musannifun mereka para pengarang kitab setiap mereka mengarang kitab mesti dimulai dengan basmalah. Ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama mengikuti tarekah Al-Qur'anil Karim. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan penyebutan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mengikuti tarekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana beliau di saat mengirimkan risalah raja-raja Kaisar dan Kisra maka beliau selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga dan ini merupakan sunnatul anbiya. Merupakan tarekahnya dan sunnahnya para nabi terdahulu. Seperti yang dilakukan oleh Sulaiman bin Dawud, alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika dibaca suratnya, maka di dalamnya berisi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya yang keempat ini merupakan amalul a'immah min salafi hadhil ummah telah menjadi ketetapan para a'immah para ulama di saat mereka mengarang kitab mereka selalu memulai dengan basmalah. Nah, ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi uh, eh, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 14. Beliau berkata rahimahullah wa qad istaqarra 'amalul a'immatil musannifin iftitaha kutubil ilmi bil basmalah Wa kada mu'zama kutubil masail atau ar-rasail telah tetap amalannya para a'immah yang mereka mengarang kitab untuk dibuka kitab-kitab ilmu tersebut dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula di banyak risalah-risalah mereka yang terjadi khilaf di kalangan para ulama ya tentang penulisan basmalah pada awal syair. Ini yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah ya seseorang di dalam uh, membuat syair didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Nah, sebagian para ulama salaf melarang seperti ash syabi ya. Beliau melarang. Bahkan Az-Zuhri rahimahullah taala mengatakan madati sunnah alla yuktaba fi syi'ri bismillahirrahmanirrahim. Telah tetap menjadi sunnah bahwa pada syair syair itu tidak di dahului dengan Bismillahi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebagian para ulama. Sebagian para ulama yang lain mereka membolehkan seperti Sa'id bin Jubair dan bahkan itu menjadi pendapat jumhur dari kalangan para ulama bolehnya. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan wa huwal mukhtar dan ini pendapat yang terpilih bahwa dalam hal penulisan basmalah di depan syair boleh. Nah, kalau kita melihat ya ikhwan, apa sebenarnya yang menjadi sebab kenapa sebagian para ulama melarang? Ya, para ulama menjelaskan hal ini. Antum mungkin perlu mengetahui bahwa sebagian syair ya ikhwan Ya. Terkadang syair-syair itu keluar dari jalur syariat, ya kan? Apalagi kalau antum melihat syair-syair masa jahiliyah. Syair-syair yang penuh kisah percintaan. Ya. Naam. Antara si fulan dan fulana. Imra'ul Qais. Wadha Laila, wadha Kasalma, wadha Maya, Naam. Banyak betul. Ya. Sehingga kalau didahului dengan basmalah kelihatannya apa ya? Nah, ya. Sepertinya kurang pas, ya kan? Oke, cerita seperti ini, ya. ya. Yang kelihatannya agak menyimpang begitu. Kok didahului di depannya dengan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu terkadang berlanjut dari kalangan para syuara, ahli syair. Mereka tidak hanya membuat syair, menggubah syair dari hal-hal yang berkenan tentang Islam. Tiba sunnah tidak. Tapi terkadang mereka membuat syair hanya sekedar untuk apa istilahnya at-tahaji istilah mereka. ini. Saling serang menyerang antara uh, para ahli syair. Si fulan menyerang yang satu dibalas lagi serang lagi, balas lagi. Nah, sehingga kalau yang seperti ini dimulai dengan basmalah, kelihatannya kurang cocok. Adapun kalau kemudian syair-syair tersebut berisi aqidah ahli sunnah wal jamaah, nah, seperti qasidah nuniyah Ibnul Qayyim, ataukah qasidah mimiyah, ya, mimiyah itu yang diakhiri dengan mim juga Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, ataukah haiyah yang diakhiri dengan ha Ibnu Abi Daud Sajastani rahimahumallahu taala di dalamnya berisi akidah ahli sunnah wal jamaah yang demikian tidak mengapa nah bahkan satu yang dianjurkan baik adapun hadis yang seringnya para ulama menjadikan itu sebagai dalil di dalam kitab-kitab mereka kullu amrin dhi la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa aqta' fahuwa ajdam fahuwa abtar setiap urusan yang tidak dimulai dengan basmalah maka itu terpotong barokahnya kurang barokahnya hadis ini tidak satupun yang sahih bahkan sangat lemah sekali Naam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Irwaul Ghalil nomor hadis yang kedua atau yang pertama juga. Naam. Kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid. Atau Kitab Tauhid. At-Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan maknanya adalah ja'lu syai'i wahidan menjadikan sesuatu itu satu ya menjadikan sesuatu satu oleh karena itu lawan dari tauhid itu adalah asyirk as Kenapa? Karena asyirk itu ja'lus syai'i syarikat. Menjadikan sesuatu punya teman. Ya. Kalau ja'lus syai'i wahidan menjadikan sesuatu itu satu, tidak ada sekutu, tidak ada temannya, tidak ada yang membantunya. Tapi kalau asyirk menjadikan sesuatu punya teman, punya sekutu di dalam sesuatu itu. Nah, ini yang dimaksud dengan tauhid Dan tauhid itu sendiri adalah merupakan ibarah dari Islam dan menunjukkan masuknya seorang ke dalam Islam. Oleh karena itu di dalam syariat ini tauhid itu merupakan ungkapan pengucapan dua kalimat syahadah. Mungkin kita mengingat hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Hadis Nabas, Abbas, tafakun alaih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ta'ti kauman min ahlil kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih ha ماذا يا اخوان أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله Maka hendaklah yang pertama yang kau serukan kepada mereka persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuwahidu Allah. Ya. Wa anni Rasulullah. Ajaklah mereka agar kemudian mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Jadi at-tauhid itu merupakan ungkapan dari dua kalimat syahadah itu sendiri. An-nutq bisyahadatain, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang berhak untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah tauhid. Nah, dan inilah hubungan antara seseorang dengan Rabbnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pembahasan kitab Tauhid ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Kata para ulama, bagaimana kita mengetahui kemuliaan suatu ilmu? Syaraful ilm bisyarafi al-ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu tergantung dari mulianya siapa yang akan kita ketahui, siapa yang akan kita kenal. Apa yang akan kita pelajari dalam ilmu itu. Maka tatkala kita mempelajari kitab tauhid itu berarti kita akan mengenal bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita mengenal Allah Azza wa Jal dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, al-asma sifat. Ya. Dengan mempelajari tauhid berarti ini menunjukkan demikian mulianya ilmu ini. Sebab dengan inilah manusia diciptakan. Dan dengan inilah tujuan mereka diciptakan. Dan dengan tauhid inilah diutusnya para rasul. Dengan tauhid inilah diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab samawiyah yang sebelumnya. Dan dengan inilah disyariatkannya jihad hatta takuna kalimatullah al Dan dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam syurga dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki masuk ke dalam neraka. Dengan tauhid. Nah, berarti ini menunjukkan sangat penting karena merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi ayat yang paling pertama yang akan dijadikan sebagai dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala. Tayib sampai di sini akhwan yang kita pelajari. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Fawaid-fawaid yang ringkas ya yang telah kita sebutkan tadi diharap di murojaah ya yang terpenting bagi antum mengetahui betul ya makna-makna yang terdapat di dalam kitab tauhid secara global kenapa disebut kitab tauhid apa makna tauhid apa lawannya ya kemudian nanti akan kita sebutkan pembagiannya kemudian makna-makna dari ayat dan hadis yang akan disebutkan ini hendaknya antum murajaah wallahu alam bisawab ilahuna ikhwan تفضلوا حفظكم الله